Dan kata-kata atau amil yang beramal ke dalam masdar. Jadi nanti supaya masdar itu mansub, itu ada amilnya. Nanti akan dibahas apa saja amil tersebut. Kemudian wa annahu aslul mushtaqqati. Dan bahwa masdar itu merupakan asal dari turunan kata. Nanti akan ada pembahasan ya bahwa itu adalah pendapat yang lebih kuat. Karena ada juga yang mengatakan bahwa asal dari turunan kata itu adalah fi'il maldi. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-286 dan bait yang ke-287. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Al-masdarus mun ma siwaz zamani min madalu layil fi'li ka amnin min amin. Yang dinamakan masdar itu adalah isim yang menunjukkan salah satu dari dua hal yang ditunjukkan oleh fi'il dan itu selain zaman. Nanti kita akan membahas bahwa fi'il itu menunjukkan dua hal, yaitu kejadian dan zaman. Maka masdar di sini maksud ismuma siwa zamani ya almasdarus muwa almasdarus muma siwa zamani min. Al-mastarusmu ma siwaz min fi'li ka'amnin min amin. Maka masdar adalah isim yang menunjukkan salah satu dari dua hal yang ditunjukkan oleh fi'il. Tadi yaitu kejadian dan waktu. Namun yang selain zaman atau selain waktu. Jadi mudahnya masdar adalah sesuatu isim yang menunjukkan akan kejadian. Ka'amnin min amin. Ya, contoh dari ismu ma siwa zamani min madlulayil fi'li itu adalah kata amnun. Ya, amnun itu dari fi'il atau maaf amnun itu uh, dari amina. Ya. Nanti sebenarnya amina yang berasal dari amnun. Amina itu ya menjadi aman, kemudian amnun adalah keamanan. Maka ya amnun adalah masdarnya. Kemudian beliau melanjutkan bimithlihi au fi'li nawasfin nusib wa kaunuhu aslan li hadainin tukhib. Dan masdar itu dinasabkan oleh bimithlihi yang serupa. Artinya masdar itu dapat menjadi nasab karena masdar juga au fi'lin ya atau masdar itu dapat menjadi nasab karena fi'il ya jadi amilnya fi'il au wasfin ya masdar itu juga dapat menjadi nasab karena wasf wa kaunuhu aslan li hadaini untukhib dan keadaan masdar sebagai asal bagi kedua hal ini, ya hada ini itu kembalinya ke fiil dan wasf. Ya. Jadi keadaan masdar sebagai sumber, ya sebagai asal dari uh, turunannya, ya turunan kata termasuk fiil dan wasf seperti isim fa'il dan sebagainya, itu untuk riba. Itu merupakan pendapat yang dipilih. Ya, kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai kedua bait ini, beliau mengatakan i'lam annal fi'la yadullu ala amrayni ma'an. Ketahuilah bahwa fi'il itu menunjukkan akan dua perkara secara bersamaan. Al-awwalu, perkara pertama yang ditunjukkan oleh fi'il itu adalah al-hadatsu yaitu kejadian. Ya, kejadian. Atau apa itu al-hadath wa ma'nal qa'imu bi ghairihi. Yaitu makna yang terjadi kepada selainnya. Maksudnya bi ghairihi itu bukan kepada lafat itu sendiri, tapi kepada yang selainnya. Contohnya bakal Kal ya kal qiyami. Ya qiyam itu berdiri. Maka kita misalkan ada qoma zaidun. Ya qoma zaidun. Zaid telah berdiri. Maka ini maknanya itu terjadi pada selain kata koma, Yaitu terjadinya pada si zaidun atau dalam hal ini adalah fa'ilnya. Jadi makna qiyam itu terjadi pada zaid. Kemudian wal di ya juga makna duduk. Kemudian wadorbi makna memukul wanahwiha dan yang sejenis dengan kata-kata tersebut. Artinya setiap fiil ya seperti koma dan lain sebagainya itu menunjukkan kejadian yaitu makna yang terjadi kepada selainnya ya misalnya kepada fa'il Asani yang kedua itu adalah az Ya, az Jadi yang namanya fiil itu menunjukkan akan zaman juga. Kal walistiqbali. Ya, contoh zaman itu adalah misalnya masa lampau atau masa yang akan datang. Jadi misalnya dikatakan koma zaitun. Koma ya, zaitun itu menunjukkan akan Ya, sifat berdiri yang terjadi pada Zaid. Ya. Nah, kemudian itu juga menunjukkan waktu. Karena koma itu fi'il maldi, maka itu menunjukkan bahwa kejadiannya, kejadiannya itu telah lampau. Fa'idha kulna, ya maka jika kita katakan, badalal ghaniyu malahu fil khairi. Badalal ghaniyu malahu fil khairi orang kaya tersebut telah mendermakan hartanya di jalan kebaikan. Fa innal fi'la badala yufidu amroini. Maka dengan mengatakan hal tersebut, maka fi'il badala yang ada pada badalal ghaniyu malahu fil khairi itu memberitahukan atau menginformasikan akan dua perkara awaluhuma ya perkara pertama yang diinformasikan oleh jumlah tersebut adalah wuku'ul badli wa hudutsuhu yaitu terjadinya tindakan pendermaan ya, pemberian harta wa hudutsuhu dan berlangsungnya ya kegiatan pemberian harta tersebut jadi itu informasi pertama yang diberikan oleh jumlah badalal ghaniyyu malahu fil khairi. wathani hima dan perkara kedua yang diinformasikan oleh jumlah tersebut waktu hadal badli yaitu waktu terjadinya kegiatan pendermaan tersebut. Kapan itu? Wahuwa zamanul maudhi Yaitu waktu yang telah lampau. Dari mana? Karena kita mengetahui badala itu adalah fi'il maudhi. Ya, dan asalnya yang namanya fi'il maudhi itu menunjukkan akan kejadian yang telah lampau. Fa'idha kulna, maka jika kita katakan, Badlul mali fil khairi naf'un li sahibihi. Mendermakan harta di jalan kebaikan itu sesuatu yang bermanfaat bagi pelakunya. Maka di sini yang digunakan bukan fi'il, tetapi masdar, yaitu badlu. Fa'inna kalimata badlu la tadullu illa ala khuduthil badli min ghairi zamanin. Maka di sini kata badlu itu tidaklah menunjukkan melainkan hanya ya terjadinya pendermaan tersebut ya tanpa terikat zaman atau mudahnya maka kalimat atau kata badlu itu hanya menunjukkan ya terjadinya kegiatan pendermaan tanpa terikat zaman atau waktu wa kullu ismin yattafiqu ma'al fi'li fid dalalati 'alal hadatsi. dan setiap isim yang sama dengan fi'il ya, dari sisi penunjukannya terhadap suatu kejadian wa yahtalifu anhu fi kaunihi la yadullu 'ala zamani ya, dan berbeda dari isim Ya, dari sisi dia itu tidak menunjukkan akan zaman. Yusamma masdaron. Maka itu dinamakan dengan masdar. Jadi setiap isim yang ya sama dengan fiil dari sisi dia itu menunjukkan kejadian namun berbeda dengan fiil ya dari sisi dia itu tidak menunjukkan akan zaman itu dinamakan atau disebut sebagai masdar. Fal masdaru huwasmun yadullu ala hadathin mujarrodin aniz zamani. Maka masdar itu adalah isim yang menunjukkan akan suatu kejadian yang dia itu mujarrod, ya kosong atau tidak mengandung ya makna atau unsur zaman dalam kata tersebut. Ya, masdar itu adalah isim yang menunjukkan akan kejadian semata dan dia tidak Eh, menjelaskan atau menunjukkan akan suatu zaman. Kemudian wa innama bawaban nazimu lil maf'ulil mutlaqi wa arrafal masdar. Ya, juga penting. Dan sesungguhnya nazim yang membuat nazim ini yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menggolongkan atau mengkategorikan maf'ul mutlak. Ya, di sini pembahasannya adalah maf'ul mutlak. Wa masdaro. Akan tetapi kita lihat istilah yang digunakan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala untuk mendefinisikan maf'ul mutlak itu adalah masdar. Ya, dalam kitab-kitab nahwu itu juga terkadang kita melihat bahwa istilah maf'ul mutlak itu ya sering ya atau terkadang dinamakan dengan masdar ya maf'ul mutlak disebut sebagai masdar. Mengapa? Li'annal maf'ulal mutlaqo yaghlibu an yakuna masdaron. Karena yang namanya maf'ul mutlak itu mayoritas itu berupa masdar. Ya mayoritas maf'ul mutlak itu berupa masdar. Ya, hampir semua ya atau mayoritas itu saja. Nahwu contohnya intasarul haqqu intisoron. Ya kebenaran telah menang dengan sebenar-benar kemenangan. Maka intisoron itu merupakan maf'ul mutlak dari intasarul haqqu. Dan intisoron itu merupakan masdar dari intasoro yantasiru wa qad yakunul maf'ulul mutlaqu ghairu masdarin kama sayati. Dan terkadang maf'ul mutlak itu bisa jadi berupa sesuatu yang bukan masdar. Ya, terkadang maf'ul mutlak itu bukan berupa masdar. Kama sayati sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Kita lihat catatan kaki bainal masdari wal maf'ulil mutlaqi umumun wa khususun min wajahin. Antara masdar dan maf'ul mutlak, ya antara masdar dan maf'ul mutlak itu ada hubungan keumuman dan kekhususan dari satu sisi. Ya, ini biasanya istilah yang sering digunakan dalam usulul fiqh Ya, usulul fiqh dan bahasa itu sangat erat. Ya, di sini dalam definisi kita lihat antara masdar dan maf'ul mutlak itu ada hubungan umum dan ada hubungan khusus dari satu sisi. Nah, bagaimana penjelasannya? Yajtami'ani fi nahwi tathurul barokinu fawaranan syadidan. Ya, tathurul barokinu fawaronan syadidan. Gunung-gunung berapi tersebut meletus dengan letusan yang dahsyat. Nah, di sini masdar dan maf'ul mutlak itu di sini sama. Karena fawaronan di sini kedudukannya maf'ul mutlak bagi jumlah maaf. Tawaronan di sini adalah maf'ul mutlak bagi tathurul barokinu. Atau kedudukannya maf'ul mutlak dalam jumlah ini. Dan sawaronan itu merupakan masdar dari faro yathuru. Maka di sini sama. Nah, kemudian wayan faridul masdaru fi nahwi a'jabatni atuka. A'jabatni atuka dan masdar itu bersendirian dalam contoh a'jabatni qira'atuka. Bacaanmu itu mengagumkanku, yang membuatku takjub. Ya, mengapa di sini atu? Ya, kiroatun atu di sini itu masdar. Ya, masdar. Namun kedudukannya dalam jumlah itu bukan sebagai maf'ul mutlak. Mengapa li li'annahu marfu'un? Ya, qira'atu di sini kan dibaca marfu' karena kedudukannya sebagai fa'il. Maka dia itu master tapi dia bukan berupa maf'ul mutlak. Kemudian wal maf'ulul mutlaqu la yakunu illa mansuban. Dan yang namanya maf'ul mutlak itu tidak akan terjadi atau tidak akan ada dalam jumlah melainkan dalam keadaan mansub ya atau maf'ul mutlak itu hanya datang dalam jumlah dalam keadaan mansub. Wa yanfaridul maf'ulul mutlaqu fi nahwi darabtuhu sauton. Dan maf'ul mutlak itu bersendirian ya dalam definisi itu dalam contoh darabtuhu sauton. Saya memukulnya dengan ya cambukan. Ya, dengan cambukan li'annahu laisa bimasdarin. Karena sauton itu bukan masdar, akan tetapi kedudukannya di sini itu adalah uh, maf'ul mutlak bagi dorobtuhu. Kita kembali ke atas. Fal maf'ulul mutlaku ismun mansubun. Maka yang namanya maf'ul mutlak itu adalah isim yang mansub. Yu'akidu amilahu Ya, ini salah satu fungsi maf'ul mutlak adalah memberikan penekanan kepada amilnya. Ya, ini makna yang sering digunakan dari maf'ul mutlak adalah menekankan makna dari amilnya. Ya, misalnya memberikan tekanan pada fiilnya kalau amilnya berupa fiil. Atau yubayyinu tapi nanti di bait berikutnya yang digunakan bukan yubayyinu tapi yubinu ya yubinu nau'ahu ya yubinu nau'ahu karena abana yubinu itu juga memiliki makna yang sama dengan bayyana yubayyinu yaitu audoha ya audoha ya menerangkan, menjelaskan eh, jenis dari amilnya. Ya. Au yubinu nau'ahu. Kemudian au yang berikutnya ngadaduhu atau yubayinu adadahu ya au adadahu atau menjelaskan ya jumlah dari amilnya. Kita lihat catatan kaki makna maf'ulin mutlakin ya makna dari maf'ul mutlak ya kenapa disebut sebagai maf'ul mutlak yang berbeda dengan maf'ul maf'ul yang lainnya maka kita baca di catatan kaki ai maksudnya lam yuqayyad biharfin au nahwihi jadi maf'ul yang mutlak itu maf'ul yang tidak terikat dengan huruf atau yang selainnya. Ka baqiyatil mafa'ili, seperti maf'ul-maf'ul yang lain. Karena maf'ul-maf'ul yang lain itu, itu ditakdir dengan huruf jar ya, dan yang selainnya. Ya seperti apa maf'ulun bihi ya dengan jar majrur bihi atau maf'ulun li ajlihi ya jar majrur atau maf'ulun fihi ya, atau dzaraf atau maf'ulun ma'ahu yaitu maaf maf'ulun fi itu jar majrur juga tapi sering disebut sebagai dzaraf kemudian maf'ul ma'ah yaitu dengan uh, ya tetapi uh, ya itu menunjukkan maf'ul ma'ah itu yang maksudnya yang nahwihi ka baqiyatil mafa'ili seperti maf'ul-maf'ul yang lain kal maf'uli bihi wal maf'uli ma'ahu ila akhirih ya seperti maf'ul bih dan maf'ul ma'ah dan seterusnya sampai akhir wa ma utliqa anit taqyidi li'annahu al maf'ulul haqiqiyyu li fa'ilil fi'li dan sesungguhnya ya maf'ul mutlak itu ha, ya hanya dibebaskan dari takyid ya dibebaskan dari ikatan itu hanya karena maf'ul mutlak adalah maf'ul yang hakiki. Ya maf'ul yang hakiki yang menunjukkan atau maf'ul yang hakiki bagi pelaku dari fiil tersebut, bagi fa'il dari fiil tersebut. Haitsu ya di mana lam yujad minal fa'ili illa dhalikal hadathu. Ya, nah, di mana tidak didapati dari pelaku tersebut, melainkan ya hanya kejadian atau perbuatan tersebut. Ya, jadi yang ditemukan dari fa'il itu hanya kejadian atau per, uh, eh, atau perbuatan tersebut. Ya, makanya disebut sebagai maf'ul mutlak karena ini adalah maf'ul yang hakiki. Nahwu contohnya jalasat daifu julusan. Ya jalasat daifu julusan. Tamu tersebut telah duduk dengan ya sebenar-benar duduk. Fat daifu maka tamu tersebut qad aujada al-julusa. Ya maka tamu tersebut itu sungguh telah ya mengadakan perbuatan duduk tersebut nafsuhu ya beliau sendiri maksudnya tamu tersebut sendiri yang mengadakan kegiatan duduk wa ahtathahu ba'da an lam yakun dan beliau ya menghasilkan perbuatan duduk tersebut ya se setelah ya sebelumnya itu belum duduk ya belum ada kegiatan duduk tersebut misalnya tadinya tamu tersebut berdiri artinya belum ada kegiatan duduk Nah, setelah berdiri tersebut, ya setelah itu beliau mengadakan kegiatan duduk tersebut. Bikhilafi baqil maf'ulati. Ya, ini berbeda dengan maf'ul-maf'ul yang lain. Fa'innaha laisat bimaf'ulil fa'ili. Karena yang namanya maf'ul-maf'ul yang lain itu bukan ya hasil perbuatan dari fa'il ya bukan hasil perbuatan dari fa'il. Wa tasmiyatu kullin minha maf'ulan innama huwa bi'tibari ilsaqil fi'li bihi. Ya. Dan penamaan maf'ul-maf'ul yang lain kok diberi nama maf'ul, ya seperti maf'ul bih dan yang lainnya, itu dinamakan maf'ul ya hanya karena dengan ya memperhatikan atau mempertimbangkan ya dilibatkannya atau disertakannya fiil bersamanya. Ya bi'tibari ilsaqil fi'li bihi. Uh, dengan ya, mempertimbangkan disertakannya fiil bersamanya. Ini untuk maf'ul bihi. Au ihi li ajlihi. Atau mempertimbangkan terjadinya eh, fiil tersebut, fiil buatan tersebut dengan sebab atau dengan alasan hal tersebut. Itu untuk maf'ul li'ajlih. Au fihi, ya, atau terjadinya fiil tersebut itu di dalamnya. Ya, baik secara zaman atau tempat ini sering disebut dzaraf. Au ma'ahu, ya atau terjadinya fiil tersebut itu bersamanya. Ini sering disebut sebagai maf'ul ma'ah. Falidhalika ihtajat ila taqyidi. Maka oleh sebab itu maf'ul-maf'ul yang lain itu perlu akan taqyid Ya, perlu ada mengikat dengan huruf jar bihi misalnya. Kemudian li'ajlihi, fihi, dan dhorof ma'ah. Ya, ini secara uh, definisi. Kemudian kita kembali ke atas wa sa'adhkurul amthilata qoriban insya'allahu. Dan saya akan menyebutkan contoh-contoh ya, yang menjelaskan hal ini insya'allahu ta'ala. Wa amma hukmul masdari fa'innahu innahu yunsabu ahyanan. Adapun hukum dari masdar itu sendiri maka dinasabkan terkadang ya terkadang dinasabkan Ya, seperti tadi, masdar itu tidak selalu datang dalam keadaan nasab. Bisa marfu, bisa juga majurur. Namun, terkadang datang dalam keadaan nasab. Kita lihat catatan kaki. waktu yakunu marfu'an. Dan terkadang uh, masdar itu datang dalam keadaan marfu. Nah, bu contohnya, sarroni tabarru'uka lil muhtajina. Sarroni tabarru'uka lil muhtajina. Itulah membuatku senang atau bergembira ya, pemberianmu atau sumbanganmu kepada orang-orang yang membutuhkan atau memerlukan. Maka tabarru'u di situ merupakan masdar yaitu dari tabar yatabarra'u. Ya Namun di sini tidak datang dalam keadaan mansub, tetapi datang dalam keadaan marfu sebagai fa'il dari sarro. Au majeruron atau terkadang masdar itu datang dalam keadaan majerur. Nahwu contohnya, ana rohibun fi ikal kitabah ana raghibun fi i'ta'ikal kitab. Saya merasa senang dengan ya pem, eh, dengan ya engkau memberikan kitab ya dengan pemberianmu kitab ya pemberian kitabmu. Ya saya senang dengan pemberian kitabmu. Maka i'ta'i di situ merupakan master dari a'ta yu'ti. Tetapi datang dalam keadaan Majerur karena huruf jar fi. Wasmul masdari kal masdari dan isim masdar itu juga seperti masdar yaitu bisa terkadang dalam keadaan mansub, bisa marfu dan juga bisa majerur Kita kembali ke atas. Kemudian beliau melanjutkan Wa nasibuhu imma fi'lun mutasarrifun tammun. Dan yang menasabkan masdar itu bisa jadi berupa fi'il yang mutasarrif yang tam. Ya fi'il yang mutasarrif artinya dia tidak jamit, dia bisa diturunkan. Kemudian yang tam. Ya bukan yang naqis. Ya seperti kana dan saudari-saudarinya. Ini fiil yang tam, yang mutasarrif. Nahwu contohnya alal qari'ul qur'ana tilawatan hasanatan. Alal qari'ul qur'ana tilawatan hasanatan. Qari tersebut, ya pembaca tersebut telah membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang indah, yang baik. Fatilawatan masdarun mansubun bil fi'li qoblahu. Maka kata tilawatan dalam jumlah tersebut adalah masdar yang mansub dengan fiil sebelumnya yaitu tala. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-27. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan sedangkan atau dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menginginkan supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya ya dengan ya keberpalingan yang besar Ya, maksudnya berpaling dari kebenaran. Ya, di sini kita melihat ada mailan. Ya, mailan itu adalah masdar yang mansub karena fiil yang datang sebelumnya, yaitu tamilu, antamilu. Kemudian au wasfun. Dan yang menasabkan masdar itu bisa jadi tadi berupa fiil, bisa juga berupa wasaf. Ya, bisa juga berupa wasaf. Nahwu contohnya, A'jabanil jalisu julusan hasanan. A'jabanil jalisu julusan hasanan. Orang yang duduk, membuat ah, membuatku takjub, orang yang duduk tersebut yang duduk dengan eh, cara duduk yang baik. Dengan cara duduk yang baik. Fajulusan masdarun mansubun bil wasfi qablahu. Maka lafat julusan yang ada pada jumlah ini itu adalah masdar yang mansub. Yang menasobkannya itu adalah wasf yang datang sebelumnya. Yaitu apa? Isim fa'il al-jalisu. Ya. Jadi isim fa'il itu adalah wasaf, namun juga bisa beramal seperti amalannya fi'il. Maka al-jalisu dapat menasabkan masdar, yaitu julusan hasanan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Dhariyat ayat yang pertama. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَالذَّارِيَاتِ dharwa. Ya, وَالذَّارِيَاتِ ya demi ya, zat yang menerbangkan debu ya dengan kuat. Maka zarwa di sini adalah maf'ul mutlaf, ya masdar, ya masdar yang mansub. Apa yang menasabkannya yaitu adzariyati, ya wadzariyati. Dan wadzariyati itu adalah wasaf. Ya adalah wasaf. Dan wasofnya juga berupa isim fa'il. Ya, Adzariyatu itu ya, jamak dari adzariyatu. Dan adzariyatu itu adalah isim nah, fi isim fa'il. Kemudian au masdarun. Yang menasabkan masdar itu bisa berupa masdar itu sendiri. Nahwu contohnya sarratni sarratni kitabatukal wajiba kitabatan jayyidatan. Sarratni kitabatukal wajiba kitabatan jayyidatan. Telah membuatku senang ya tulisanmu terhadap tugas tersebut ya dengan tulisan yang baik. Ya, telah membuatku senang tulisanmu terhadap tugas dengan tulisan yang baik. Maka di sini kita batu itu adalah masdar. Kita batu itu adalah masdar. Dan fakita batan masdarun mansubun bil masdari qablahu. Maka lafat kita batan itu adalah masdar yang mansub dengan masdar sebelumnya. Artinya yang menasabkan itu adalah masdar kita batu tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-63. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an مَوْفُورًا maka sesungguhnya neraka jahanam ada balasan bagi kalian semua sebagai suatu pembalasan yang mencukupi. Maka di sini jazaan, ya lafat jazaan itu adalah masdar yang mansub. Yang menasobkannya adalah masdar yang datang sebelumnya, yaitu jaza ukum. Ya, ukum itu menasobkan jazaan. Kemudian kita lanjutkan wal masdaru aslul mustaqati kulliha. Ya wal masdaru aslul mustaqati kulliha. Dan masdar itu asal dari derivasi atau turunan-turunan kata seluruhnya. Ya, kalau kita belajar ilmu sorof, maka kita mengetahui sorof itu menurunkan kata dari suatu kata. Ya, kita mungkin ya dahulu atau sampai sekarang menghafal turunan-turunan kata dalam ilmu sorah. Ya, dari mungkin masdar kemudian fi'il maudi, fi'il mudhari', fi'il amr dan seterusnya isim fa'il, isim maf'ul, isim ala dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan bahwa asal dari seluruh turunan kata tersebut itu adalah masdar. Kita lihat catatan kaki. Ya, di sini dijelaskan makna kaunihi aslan annahu huwal mushtaqqu minhu. Makna bahwa masdar adalah asal itu bahwa kata-kata turunan itu semua diturunkan atau diderivasikan berasal dari masdar tersebut. Walishtiqaqu rodda lafzun ila akhara. Dan yang namanya istiqaq, ya, istiqaq itu adalah ya atau istiqaq secara bahasa ya, ya sesuatu yang berasal dari ya atau pecahan atau turunan semacam itu. Nah, apa maksud istiqaq? Rodda lafzun ila akhara. Yaitu mengasalkan ya suatu kata pada atau menganggap suatu kata atau menganggap kata lain itu berasal dari kata tersebut. Nah, kenapa suatu kata dikatakan berasal dari masdar tersebut? Limunasabati limunasabatin bainahuma fil ma'na wal hurufi. Karena ada kesesuaian antara masdar dengan kata-kata lain yang berasal dari masdar, ya, dari sisi makna dan juga dari sisi huruf. Jadi itu syarat dari mustaqot ya, turunan atau derivasi, itu ada kesesuaian dari sisi makna dan hurufnya. Fadoribun mustaqun minat dorbi. Maka doribun, ya, ini isim fa'il, orang yang memukul, itu diturunkan dari ad-dorbu, ya, dari ya, kegiatan memukul. Orang yang memukul, ya doribun, asalnya dari ad-dorbu, kegiatan memukul. Wabainahuma munasabatun fil ma'na wal hurufi. Dan antara doribun dan ad-dorbu, itu ada kesesuaian dari sisi makna. Ya, karena sama-sama maknanya ada unsur memukulnya. Dan hurufnya juga. Ya, kita lihat asalnya sama. Ada dot, kemudian ada ro, dan ada ba. Ya, tapi bentuknya saja yang agak lain karena mengikuti kaidah sorof. Nah, maka ini yang disebut dengan mustaqot. Kita kembali ke atas. Fal fi'lu wasmul fa'ili wasmul maf'uli wasifatil maaf. Fal fi'lu wasmul fa'ili wasmul maf'uli wasifatul musyabbahatu wasmut tafdili wasmu zamani wal makani wasmul alati maka yang namanya fiil kemudian isim fa'il kemudian isim maf'ul kemudian sifah musyabbahah kemudian isim tafdil isim zaman isim makan isim alat kulluha ma'khudhatun minal masdari maka semua itu tadi itu diambil atau berasal dari masdar. Ya, jadi sumbernya atau asalnya itu adalah masdar. Wahada huwal qaulur rajihu. Dan ini yang menyatakan bahwa masdar itu adalah asal, itu adalah pendapat yang kuat. huwal masyhur Dan ini juga adalah pendapat yang masyhur. Tetapi ya itu tadi, karena Mungkin saat kita mempelajari ilmu sorof, ya kadang juga asalnya dari fi'il maudhi. Ya, dari fi'il maudhi, kataba, yaktubu, ya, dan seterusnya. Tapi pendapat yang kuat, ya wallahu a'lam itu adalah pendapat ini bahwa asal dari kata-kata itu adalah masdar. Fasmul fa'ili qa'imun, maka isim fa'il qa'imun mushtaqun minal qiyami. Itu diturunkan atau diambil dari kata qiyam dan qiyam itu adalah masdar dari qoma yaqumu dan isim fa'ilnya adalah qaimun. Wasmul alati miftahun mushtaqun minal fathi. Ya, dan isim alat miftah itu diambil dari al-fathu. Miftah itu ya kunci sesuatu yang membuka dan al-fathu itu ya salah satu maknanya adalah membuka. Waha kadal baqiyatu dan demikian juga kata-kata yang lain yang merupakan turunan dari masdar. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala al-masdarusmu ila akhirih. Ai maksudnya adalah innal masdaroh ismun yutlaqu ala madlulin wahidin min madlulayil fi'li ghairi zamani. Bahwa yang namanya masdar ya adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan salah satu dari madlul, salah satu dari sesuatu yang ditunjukkan, ya dari dua hal yang ditunjukkan oleh fi'il. Dan itu selain zaman. Ya, mudahnya adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan suatu hadaf, kejadian. Karena tadi layil fi'li itu adalah zaman dan kejadian. Kalau ghairi zaman, selain zaman, berarti itu menunjukkan akan kejadian. Walamma kanal fi'lu, ya, dan ketika fi'il, yadullu alal hadafi wa alal zamani. Ya, dan kita tahu bahwa yang namanya fiil itu menunjukkan akan kejadian dan zaman. Ya. Faka'annahu qala, maka seakan-akan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan, ya ini yang lebih sederhana. Al-masdaru huwasmul hadathi. Masdar adalah isim yang menunjukkan akan kejadian. Summa mathala lil masdari bi amnin. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh untuk masdar dengan kata amnun. Fahuwa yadullu alal ma'nal mujarrodi. Dan kata amnun itu menunjukkan akan makna yang kosong dari zaman. Wahuwal hadathu. Dan itu menunjukkan akan kejadian saja. Wahuwa ahadu madlulayil fi'li amina. Dan al-hadath Ya kejadian itu merupakan satu dari dua hal yang ditunjukkan oleh fi'il amina. Sedangkan kalau amina itu selain menunjukkan hadath, menunjukkan zaman, yaitu zaman lampau, karena fi'il maudhi. Thumma kemudian bayyana annal yun sobu bimasterin mithlihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menjelaskan bahwa masdar itu bisa menjadi nasab karena masdar yang serupa dengannya. Jadi penasobnya itu adalah masdar. Au bifi'lihi, atau bisa juga yang menasobkan adalah fi'il yang berasal dari masdar tersebut. Au biwaswin, atau berupa wasaf yang berasal dari masdar itu juga. Ya, misalnya isim fa'il, seperti dalam contoh. Wa qad untukhib, ya, dan untukhib dalam bait tersebut ai ukhtira kaunul masdari. Ya, ukhtira kaunul masdari. Yaitu dipilih dipilih pendapat yaitu atau dipilih kaunul masdari aslan li ini. Jadi pendapat yang dipilih itu adalah keadaan masdar merupakan asal dari dua perkara, ya, dua hal. Apa itu hadza ini ini? Ai al-fi'li wal wasfi yaitu masdar merupakan asal dari fi'il dan wasf. Li'annal masdaro yadullu ala syai'in wahidin. Karena masdar, nah ini uh, yang jadi ilahnya, sebabnya. Mengapa masdar itu menjadi asal? Karena masdar itu yadullu ala syai'in wahidin. Itu hanya menunjukkan satu hal saja. Apa itu? Huwal hadatsul mujarradu. Yaitu kejadian saja yang kosong dari zaman. Fahuwa basitun. Ya, dan menunjukkan satu hal itu basit, sederhana. Wal fi'lu yadullu ala syai'aini. Adapun fi'il itu menunjukkan akan dua perkara. al hadatsi wa zamani, yaitu kejadian dan zaman. Fahuwa murakkabun, Ya, maka yang menunjukkan dua hal itu lebih kompleks, ya lebih rumit dibandingkan yang menunjukkan satu hal tadi sederhana. Wal wasfu yadullu 'alal hadatsi wal fa'ili. Adapun wasaf itu menunjukkan akan kejadian dan juga pelaku. Ya, seperti isim fa'il itu menunjukkan akan kejadian dan pelaku. Fahuwa murakkabun aidon. Dan ini menunjukkan dua hal juga berarti kompleks juga. Ya, kemudian ini kaidah yang sangat penting wal itu aslul murakkabi. Dan sesuatu yang sederhana itu merupakan asal bagi sesuatu yang kompleks, sesuatu yang rumit. Tidak mungkin sesuatu yang rumit itu menjadi asal bagi sesuatu yang sederhana. Kemudian kita lanjutkan anwa'ul masdari, macam-macam dari masdar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-288. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan tauqidanau an yubinu au adad kasir kasirtu sayrataini sayradi rasyad. Ya, ini menunjukkan akan macam-macam eh, maf'ul mutlak atau masdar. Ya, nau an naw'an yubinu au adad. Nah, di sini yang digunakan yubinu, ya abana yubinu itu juga maknanya ada yang sama dengan bayyana nu, yaitu awdaha. Jadi fungsi masdar atau maf'ul mutlak itu untuk memberikan penekanan. Ya, atau menjelaskan tata cara dari amil. Yang memberi penekanan pada amil atau menjelaskan tata cara dari amil atau menjelaskan jumlah dari amil. Kasir tu sayrotaini sayrodi rosyad. Ya, contohnya adalah ya sirtu sayrotaini sayrodi rosyad. Saya telah berjalan dengan ya, dua perjalanan ya, seperti perjalanannya orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, maka sayrota ini itu menunjukkan adad, kemudian sayrodi rosyad itu menunjukkan ya nau ya atau bagaimana cara eh, atau menjelaskan bagaimana cara perjalanan itu dilakukan. Kemudian Asyaih Abdullah Al-Fauzan Hafidhullah taala menjelaskan bait ini. Beliau mengatakan yang qasimul masdaru bi'tibari faidatihil ma'nawiyyati thalathata aqsamin. Masdar ya dilihat dari faedah maknawi yang diberikan oleh masdar tersebut. Ya dilihat dari faedah maknawi yang dikandung oleh masdar tersebut itu dapat dibagi menjadi tiga macam. Al-awwalu ya jenis atau macam yang pertama dari masdar al-masdarul muakkidu li'amilihi tauqidan lafziyan. Yaitu masdar yang memberikan penekanan kepada amilnya dengan taukid secara lafat. Ya, karena nanti kita akan mengenal taukid itu ada yang secara makna juga. Nah, di sini taukidnya secara lafat. Wa yatahaqqaqu bil masdaril bil mubhami dan penekanan bagi amilnya itu dapat dihasilkan atau dapat diwujudkan dengan masdar yang mansub dan mubaham. Ya, mubham di sini berarti ya nakiroh. Nahwu contohnya ishtaddatir rihu istidadan. Ya, ishtaddatir rihu istidadan. Ishtaddatir rihu istidadan. Ya, asalnya seperti itu. dan Ya, angin tersebut berhembus dengan ya, hembusan, ya, dengan sebenar-benar hembusan. Maka ini menunjukkan bahwa dan itu adalah taukid lafzi. Karena dia ya, masdar dari ishtadda. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-164. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah ya, telah berbicara dengan Musa secara langsung. Maka di sini lafat takliman itu adalah masdar yang nakiroh yang mansub dan di sini penekanannya itu adalah taukid lafzi. Karena takliman itu adalah masdar dari kalam. Asani, <clears throat> jenis masdar yang kedua adalah al-masdarul mubinu linnaw'i. Yang kita gunakan mubin karena tadi asalnya apa abana yubinu. Al-masdarul mubinu linnaw'i, yaitu masdar yang menjelaskan ya tata cara dari amil tersebut. Imma likaunihi mudhafan. Bisa jadi e, caranya untuk menjelaskan nau tadi, ya tata cara itu bisa menjadi mudhaf, ya masdarnya menjadi mudhaf. Nah, contohnya i'mal amalas salihina Ya beramallah dengan amalannya orang-orang salih. Maka ini menunjukkan tata cara beramal, yaitu beramal dengan amalannya orang-orang yang solih. Dan amala di sini menjadi mudhaf bagi as-solihina. Au mausufan, atau menjadi mausuf. Ya, menjadi mausuf, sesuatu yang disifati. Nahu contohnya, i'amal amalan solihan. Ya, beramallah dengan amalan yang solih. Maka solihan adalah sifat, amalan adalah mausufnya. Maka sifat solihan itu menunjukkan ya nau, ya, dia menjelaskan tata cara beramal tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-11. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, zulzilu zilzalan syadida wazulzilu zilzalan syadida. Ya, dan digoncangkan, ya mereka digoncangkan dengan ya, goncangan yang dah, dahsyat. orang ya, orang-orang yang beriman digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat karena sebelumnya hunalika betuliyal mukminuna. Ya, di situ ya, orang-orang beriman itu diuji zilu zilzalan syadidan dan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, maka di sini eh, kita lihat eh, zilzalan ya zilzalan itu adalah masdar dari zalzala yuzalzilu ya zalzala yuzalzilu maka di sini di sini menunjukkan bagaimana bentuk goncangan tersebut yaitu dia menjadi mausuf, disifati oleh syadidan. Au likaunihi makarunan bi alil ahdiyati. Atau maf'ul mutlak itu bisa juga menjadi al-mubinu linnau'i, menjelaskan yang mengenai nau atau tata cara dari amilnya dengan disambungkan dengan al. Tapi alnya adalah al al-ahdiyah. Ya, al yang menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui atau dipahami oleh uh, pengucap dan pendengar. Nah Nahwu contohnya ijtahad tulijtihada. Ya ijtahad tulijtihada. Saya bersungguh-sungguh dengan kesungguhan tersebut. Ya karena ijtihad alijtihada itu masdar dari ijtahada yajtahidu. Tapi ini menunjukkan nau ya mubinulin nawi menunjukkan tata cara kesungguhannya itu kesungguhan tersebut nah apa tersebut tersebut ai al ma'hudu bainal mutakallimi wal mukhatabi kesungguhan yang dipahami ya oleh pengucap dan pendengar penutur dan pendengar itu paham yang dimaksud kesungguhannya yang seperti apa itu kemudian ketiga ya jenis maf'ul mutlak atau masdar yang ketiga adalah al-masdarul mubinu lil adadi. Masdar yang menjelaskan mengenai ya jumlah atau bilangan dari amilnya. Nah, wo contohnya qara'tul kitaba qira'ataini. Saya telah membaca buku tersebut dua kali bacaan, ya dua kali saya membaca buku tersebut dua kali. Maka kiro kiroata ini di sini itu menunjukkan, menjelaskan adatnya, jumlah saya membaca. Wa qad yakunul gharadu minal masdari al-umur thalathata mujtami'atan. Ya, terkadang ya. Wa qad yakunul gharadu minal masdari al-umur thalathata mujtami'atan. Dan terkadang maksud dari masdar tersebut itu bisa tiga perkara tadi secara bersamaan. Artinya apa? Dalam masdar tersebut, masdar yang digunakan dalam jumlah tersebut, itu menunjukkan tiga hal. Yaitu yang pertama, untuk menekankan amil. Kemudian juga untuk menjelaskan tata cara, kemudian menjelaskan bilangan. Ya, nah, contohnya apa? qara'tul kitaba qira'ataini nafi'ataini. Qara'tul kitaba qira'ataini nafi'ataini. Saya telah membaca buku tersebut dengan dua kali bacaan yang berfaedah, yang bermanfaat. Maka di sini dengan satu masdar yaitu qira'ataini kemudian disifati dengan nafi'ataini itu menunjukkan akan e, adat ya qiraata ini menunjukkan adat. Kemudian karena dia menjadi mausuf dari nafi'ata ini ini juga menunjukkan nau ya menunjukkan tata cara. Nah, kemudian di mana penekanannya, di mana taukidnya? Nah, ini ada di berikutnya. Wa'lam anna taukida hasilun bin nau'i wal adadihi aiton. Dan ketahuilah di jumlah tadi itu taukid itu yang terwujud itu adalah ada nauknya, ya ada tata caranya, yaitu nafi'ata ini tadi dan adat juga yang menunjukkan jumlah dua kali. Wala yumkinuka bayanun nau'i awil adadi illa bitaukidi ma'nal amili. Ya, wala yumkinuka bayanun naw'i awil adadi illa bitaukidi ma'nal amili. Dan tidak mungkin bagimu untuk menjelaskan tata cara dari amil dan juga menjelaskan jumlah dari amil tanpa menekankan makna amil. Artinya apa? Kiro ataini nafi ataini itu selain menunjukkan tata cara dan bilangan, itu juga pasti menunjukkan penekanan makna dari amil, yaitu korotu. Wahada makna qawlihi. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Tauki dan ila akhirihi. Ay, maksudnya adalah, Innal masdara ya'ti littawkidi au libayanin naw'i awil adadi. Sesungguhnya master itu datang untuk memberikan penekanan pada amil atau untuk menjelaskan ya tata cara dari amil atau menjelaskan bilangan dari amil. Thumma mathala biqaulihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memberikan contoh ya dengan ucapan beliau e, sirtu ini. Ya, saya berjalan dengan dua kali perjalanan. Wa hadza li bayanil adadi ma'at tauqidi. Dan ini itu menjelaskan bilangan sekaligus memberikan taukid. Karena tadi kalau menjelaskan bilangan itu pasti ada makna taukid secara makna juga. Wa sayrodi roshad, ya, yaitu dengan cara perjalannya orang yang mendapatkan petunjuk, libayanin nawi ma'at taukidi aidon. Itu untuk menjelaskan tata cara berjalannya, dan juga menjelaskan, memberikan penekanan juga. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.